السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد kita lanjutkan haji kita pada ayat ke 36 berawal dari ayat 36 surah Al-Maidah A'udhu billahi minasy syaithanir rajim Innal ladzina يريدون وتعالى إن الذين كفروا sesungguhnya orang-orang kafir orang-orang kafir yang dimaksud dalam ayat ini secara konteksnya berkaitan dengan orang-orang kafir dari Bani Israel yaitu kekafiran mereka yang disebabkan oleh ketidaksiapan mereka untuk taat kepada Rasulullah Muhammad SAW Sentimen rasial yang menjadikan mereka menyombongkan diri untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW Karena mereka Bani Israel merasa sebagai etnis yang paling unggul. Sedangkan selain mereka dianggap sebagai bangsa budak. The slaves. Yang akhirnya menutup hati mereka walaupun mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat dan Injil. Jadi ayat ini berkaitan tentang orang kafir dan dengan makna non muslim. Innal kafaru sesungguhnya orang-orang yang kafir Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyabtadu bihi min azabi yaumil qiyamah ma tuqbila Seandainya mereka memiliki kekayaan seluas kekayaan yang ada di bumi, bahkan dua kali lipatnya. Seandainya mereka memiliki itu semua dan mereka ingin jadikan itu sebagai tebusan menebus diri mereka supaya tidak diadab oleh Allah di hari kiamat tidak akan diterima dari mereka tidak akan diterima tebusan itu. Walahum azabun alim dan mereka pasti mendapatkan azab yang pedih. Ayat ini ya khos kalian merupakan bantahan telak terhadap klaim orang-orang Yahudi di Madinah Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat ke-24 sebelumnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang pernyataan mereka? Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka mengklaim bahwasanya kami tidak akan digilat oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Sebelumnya di dalam surah Al-Baqarah Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang klaim mereka. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengklaim bahwasanya tidak akan ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Pada surah Ali Imran Allah sebutkan klaim mereka bahwa kalaupun masuk neraka paling beberapa hari aja. Seakan-akan Allah tuh bisa diatur oleh mereka. Di dalam ayat ini yang kita pelajari sekarang ini Allah Azza wa Jalla tegaskan bahwa mereka justru pasti masuk neraka Bahkan seandainya pun mereka memiliki harta sebanyak atau seluas bumi, bahkan dua kali lipatnya bumi, itu untuk menebus diri mereka supaya tidak diazab hari kiamat Allah tidak akan terima maka ini sudah jawaban ketiga dari Al-Baqarah kemudian Ali Imran kemudian sekarang di Al-Maidah menjadikan yakin para sahabat Nabi radhiyallahu anhum pada saat itu bahwasanya hal yang dikobarkan oleh orang Yahudi di Madinah kalimat-kalimat yang menakut-nakuti orang-orang Arab pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani hilang syubhat-syubhat itu justru semakin yakin dengan ayat ke 36 surah Al-Maidah ini bahwa surga dan neraka bukan permasalahan etnis Bani Israel atau Arab atau selain Arab. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam ayat berikutnya ayat ke-27 yuriduna ayyakhruju minan nar. Mereka ingin sekali bisa keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijina minha. Tetapi tidak mungkin mereka bisa keluar dari neraka. Dalam balaghah bahasa Arab, sastra Arab, kalimat yang disebut dengan jumlah ismiyah wa ma hum bi kharijina minha ini kalimat yang disebut dengan jumlah ismiyah kalimat yang diawali dengan kata benda terdiri dari mubtada dan khobar subjek dan predikat ini lebih memberikan makna penekanan bahwa mereka tidak akan keluar dari neraka Berbeda halnya dengan seandainya memakai kalimat yang disebut dengan jumlatun fi'liyah. Misalnya, wala yakhrujuna minha. Pakai yakhrujun kata kerja ini namanya jumlatun fi'liyah diawali dengan fi'il diawali dengan kata kerja mereka tidak akan keluar mereka tidak bisa keluar dari neraka misalnya memakai kata kerja la yakhrujun minha maka ini tidak lebih tegas daripada memakai jumlah ismiyah wa ma hum bi kharijina minha seperti yang Allah paparkan dengan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum 'abidun. Perhatikan. Dan tidak pula kalian tidak akan pernah tidak mungkin kalian menyembah Tuhan yang kami sembah. Itu merupakan fonis telak bahwa mereka yang menentang Nabi alaihi salatu wassalam. Para pentolan kafir Makkah pada saat itu sudah difonis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sudah difonis oleh Allah azza wajalla lewat surah ini dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang telah dan akan terjadi bahwa mereka tidak akan mungkin beriman. wala antum abidun. Antum abidun itu mubtada khabar subjek predikat yang menunjukkan bahwa keputusan telak tidak akan bisa digantikan, tidak akan bisa berubah. Di sini wama hum bi kharijin. Hum bi kharijin. Humnya mubtada kharijin uh, khabarnya. Mereka ingin keluar, ingin bisa keluar dari neraka, tetapi mereka pasti tidak akan bisa keluar selama-lamanya dari neraka. Maka dipertegas pada kalimat akhirnya walahum azabum muqimun. Dan mereka pasti mendapatkan azab yang kekal, mukim, Mukim itu kalau kita dalam bahasa keseharian kita secara sosial, nah, mukim itu artinya apa? Domisili. Menetap. Anda menetap di mana? Aina tuqim? Di mana kamu menetap? Ana mukimun fi Bintaro. Saya menetap di Bintaro. Maka walahum azabun muqim dan mereka pasti mendapatkan azab yang kekal, menetap. Ini kaitan antara adabun muqim dengan kalimat gaya bahasanya di sini wa ma hum bi minha. Ikhwas kalian. Ayat ke-27 ini pernah dimanfaatkan oleh orang-orang takfiri Khawarij. Dipakai ayat ini sebagai dalil bagi mereka untuk menilai kekalnya para pelaku dosa besar di dalam neraka. Saya bahas dulu sisi ini barangkali ada sebagian kita yang baru mendengar apa sih Ustaz ngomong apa kita nggak nyambung. Maka saya tarik dulu ke akar permasalahannya. Permasalahan fonis terhadap pelaku dosa besar umat Islam berbeda pendapat ke dalam dua pendapat eh, tiga pendapat besar tiga pendapat utama satu yang lurus dua yang ekstrim satu yang lurus ini adalah tentu pendapat yang dipegang teguh oleh ahlus sunnah wal jamaah ulama salaf dari sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in dan tabi'at tabi'in. Apa pendapat ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah wal jamaah berpandangan bahwa pelaku dosa besar tahta masyiatillah. Tergantung kemauan Allah. Di hari kiamat nanti, jika Allah berkenan untuk mengampuninya, Allah ampuni. Jika Allah tidak berkenan mengampuninya, dia dimasukkan ke dalam neraka dulu. Tetapi ahlus sunnah wal jamaah tidak meyakini bahwa pendosa dosa besar sedangkan dia bertauhid kepada Allah, dia adalah muslim, mukmin, pelaku dosa besar tidak dikekalkan di neraka. Jadi misalnya dikatakan anda mencuri, mencuri adalah dosa besar. Bagaimana nanti apakah dia kekal di neraka? Pertanyaan itu jawabannya adalah selagi dia mukmin, muslim, bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, tapi dia melakukan dosa besar, maka nasibnya di akhirat nanti tergantung kemauan Allah. Tapi ini posisi yang riskan. Kita kan tidak tahu apa kemauan Allah. Orang ini bakal diampuni atau tidak? Allahu a'lam. Kalau Allah berkenan, Allah ampuni, dianulir dosanya. Tapi kalau Allah tidak berkenan, maka dia dimasukkan ke neraka, tapi tidak dikekalkan. Tidak selamanya. Suatu saat akan diangkat ke surga. Baik. Adapun kelompok yang kedua yang ekstrim adalah kaum murjiah. Ya, kaum murjiah. Kaum murjiah menganggap bahwa dosa itu nggak ngefek. Nggak ngefek selama dia punya iman. Selama dia orang Islam. Nggak ngefek dosa itu yang dihadirkan oleh kaum murjiah adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan pengampunan Allah Azza wa Jal. Allah maha penyayang, Allah maha pengampun, Allah maha baik dan sebagainya. Mengenyampingkan ayat-ayat seperti Maliki yaumiddin, walahum azabun alim dan sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan azab dikesampingkan dikedepankan dan selalu didominasikan dengan ayat-ayat rahmah. Dan ini yang membuat uh, sebagian manusia memiliki paham hedonistik, bersikap pluralis, bersikap sekuler, bersikap masa bodoh, menganggap enteng permasalahan dosa. Karena apa? kelewat pede tenang aja Allah mau baik kok kita berdosa berdosa berdosa juga Allah mau maha pengampun tenang aja Tapi juga diampuni nah, itu murjiah intinya adalah selama orang itu punya iman dia orang Islam dosa nggak ngefek Apalagi ketika mendapatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya kullu ummati yadkhuluna jannah kemudian dikasih titik di situ padahal koma sebenarnya hadisnya sahih dalam sahih al-bukhari kata Nabi alaihi salatu semua umatku masuk surga kemudian dianggap itu titik tanah Berarti kan selama dia orang Islam masuk surga. Gitu. Ini pemahaman murjiah. Nah. Kemudian ekstrim yang kedua, tadi ekstrim kanan, kemudian sekarang ekstrim kiri, anggap saja begitu istilahnya. Yang ekstrim kiri ini adalah golongan khawarij. Ada juga golongan mu'tazilah dan sebagainya dan umumnya pergerakan-pergerakan yang ada yang mengatasnamakan pergerakan Islam mulai dari al-ikhwanul muslimun kemudian ada uh, namanya ada gerakan khilafah dan sebagainya model gitulah atau Islam jamaah LDI dan sejenisnya seperti itu klaim mereka bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka selamanya. Dalilnya apa? Dalilnya ayat ini. Ayat ke-27 ini. Di samping ayat yang paling paling mereka selalu dengan dengungkan yaitu apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah kafir. Mengafirkan pemerintah karena ada karena masih mengadopsi apa undang-undang barat dan sebagainya. Orang yang ada di legislatif dianggap kafir karena memakai sistem demokrasi. Selain ayat yang tadi saya bacakan, mereka pertegas dengan ayat ini, ayat ke-20 ke berapa nih? Eh, uh, 37. Apa kata mereka? Allah Azza wa Jalla menyatakan yuriduna ay yakhruju minan nar. Orang-orang itu pengen keluar dari neraka wa ma hum bikharijina minha. Akan tetapi mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Walahum adzabun muqim. Dan ternyata firqah semacam itu sudah muncul di akhir masa khulafa Rasyidin yaitu saat Utsman ibnu Affan radhiyallahu an terbunuh dilanjutkan dengan terpecahnya umat menjadi tiga kelompok besar ahlus sunnah khawarij dan syiah yang khawarij ini mencari-cari ayat-ayat dan hadis-hadis yang bisa mendukung uh, pemahaman mereka bahwasanya pelaku dosa besar kafir dan di neraka selama-lamanya. Di antaranya adalah ayat ini. Kemudian mereka diajak diskusi oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan banyak ribuan di antara mereka taubat setelah itu bertaubat dari khurujnya. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Anda apa tidak mengerti bahwa ayat ini berkaitan dengan orang kafir Bani Israel Yahudi dan Nasrani Dari mana kita tahu? Dari ayat sebelumnya Ayat ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya. Apa? Innalalina kafaru. Dan konteks pembicaraan di situ adalah Bani Israel, Yahudi Madinah yang menentang kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dasar ahli bid'ah itu ciri khasnya mencari pembenaran Beda dengan ahlu sunnah. ahlu sunnah tipologinya adalah mencari kebenaran. Apa bedanya mencari kebenaran dengan mencari pembenaran? Kalau mencari kebenaran, sebelum meyakini sesuatu dia cari dalil. Sebelum dia melakukan mengamalkan sesuatu dia cari dalil, dia cari ilmunya. Makanya disebut al ilmu qabla al qawli wal amali ilmu dulu, harus berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Mencari kebenaran. Tapi kalau ahli bid'ah yang mencari pembenaran, mereka lakukan apa saja yang menurut mereka baik. Setelah berbenturan dengan orang yang tidak sepaham dengan mereka, maka mulai dia mencari pembenaran-pembenaran saya dapati sebuah eh, poster besar di sebuah pabrik di mana saya berkhutbah di mana ikhwan kita di sana kaum muslimin terpecah antara uh, pengurus DKM yang ingin melestarikan Maulid Nabi dengan yang ingin menghilangkannya Orang-orang yang ingin melestarikan maulid Nabi mendatangkan poster itu gede-gede. Ada 11 alasan mengapa kita harus bermaulid Nabi. Semua tuh alasan, dalih. Tapi saya tidak dapati satu pun merupakan dalil. Nampaknya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan dalil. Dia bawakan dalih Dalih itu ya dialih-alihkan karena memang tidak dapat dalil, maka dialih-alihkan jadilah dalih. Alih-alih, nah, begitu dialih-alihkan. Baik, kalian Jadi ayat ini tidak mendukung pendapat orang khawarij yang menyatakan bahwasanya pendosa, dosa besar masuk neraka selamanya seperti orang kafir. Kemudian Allah Azza wa Jalla secara sistematis melanjutkan ayat berikutnya berkaitan dengan pendosa besar yaitu pencurian. keduanya sebagai balasan atas perbuatannya. Jazaa dan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana, tepat hukumannya. Pencuri baik laki-laki maupun perempuan potong tangannya. Mari kita bahas detail dulu yang dimaksud pencuri itu siapa, curiannya apa, kadar pencuriannya seberapa yang e, berhak dipotong tangannya, kemudian tangannya bagian mana yang dipotong tidak disebutkan di dalam ayat ini. Penjelasannya detail di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Para ahli tafsir menyebutkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan pencuri. Apa yang dimaksud dengan pencurian? Yaitu pengambilan harta orang lain tanpa izinnya yang disimpan di dalam tempat yang aman dalam jumlah dan kadar tertentu. Maka apabila motor letak di depan toko, diambil orang dalam makna ini tidak terdefinisikan sebagai sebuah pencurian. Karena memang dia barang letak. Yang dimaksud pencurian yang kemudian dibawa ke arah pengadilan dan kemudian dipotong tangannya adalah mengambil barang orang tanpa izinnya dalam keadaan tersimpan aman. Maka dibobol tralisnya. Orangnya nggak ada, dibobol pintunya dirusak kuncinya, dilihat, dibawa berangkasnya, dan sebagainya. Itu. Maka tidak semudah-mudah apa yang dipikirkan orang. Tidak sembarangan juga potong tangan orang. Ada sisi prevensi, jaga-jaga pencegahan dari pemilik harta sehingga niat jahat itu juga terminimalisir dengan sekecil-kecilnya. Kadarnya, para ulama berbeda pendapat dalam masalah kadar harta yang diambil sebagai pencurian. Sebagian ulama menyatakan rubu dinar, seperempat dinar. Kalau dinar sekarang adalah 4 dolar lebih. Satu dolarnya berapa? Hah? 12 ribu. 12 ribu kali 4 berapa? Satu dinar. Ada yang mengatakan satu nisab. Nisab zakat. Berarti 85 gram. Dan ini yang rajih wallahu a'lam. Kemudian tangannya, tangan yang mana yang dimaksud dipotong tuh? Dan batasannya mana? Tentang tangannya yang mana? Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk pada penafsiran yang jelas bahwa tangan yang dimaksud adalah tangan kanan. Karena lazimnya pencurian ini tentu dilakukan oleh tangan kanan, tidak oleh tangan kiri secara zatnya. Lebih dari itu secara logis adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara letterlek menyebutkan tangan kanan. Kemudian batasan tangannya. Kalau kita angkat tangan, yang mana yang yang terangkat? Ini tangan kan semua? Apakah cuma antara siku ke atas atau dari siku ke bawah ke pergelangan atau dari pergelangan ke jari-jari? Bingung kan mana coba yang disebut tangan? Raise your hand please. Pasti angkat tangan kan begini. Itu. Ya Silahkan angkat tangan. Nggak ada orang angkat tangan cuma begininya doang. Tetapi ternyata tafsir tangan yang dimaksud itu mengarah pada pergelangan tangan ke atas sampai ke mana? Sampai ke ujung jari maksudnya. Dari pergelangan tangan sampai ke ujung jari. Ini yang dimaksud dengan tangan yang dipotong. Bukan sampai apa nih? Bukan sampai pangkal bisep trisepnya ini apa bahu ya tidak sampai bahu dipotong semuanya jadi oh, sama sekali nggak ada tampilan tangan. Nah, itu ikhlas kalian. Baik. Ayat ini berkaitan dengan sebuah kasus di zaman Nabi alaihi salatu wassalam di mana seorang wanita mencuri dan rupanya memang sudah biasa mencuri sehingga yang dicuri itu banyak orang. Suatu saat ketahuan, kepergok orang ini mencuri dan dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kata mereka, "Ya Rasulullah, sarakatna hadhil mar'ah." Perempuan ini telah mencuri kami. Telah mencuri harta kami. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? faqta'u yadahal yumna. Potong tangan kanannya. Ini menunjuk langsung kanan, bukan kiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan itu. Setelah diputuskan itu, kemudian dipotong tangan kanannya, wanita itu menghadap kembali kepada Nabi Alaihi Wasallam. Hal min taubatin ya Rasulullah. Apakah saya berhak untuk mendapatkan taubat ya Rasulullah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kamu sejak diberlakukannya pemotongan tanganmu ini yang menunjukkan taubatmu dari dosamu ini kamu kembali seperti saat kamu dilahirkan oleh ibumu bersih dari dosa Berarti termasuk dosa-dosanya yang lain terbersihkan. Maka dari itu, at-taubah tajubbu ma qablaha. Taubat itu menghapus semua dosa yang sebelumnya dan menjemput kebaikan-kebaikan sebelumnya. Sama halnya yang pernah diberlakukan kepada seorang wanita yang berzina yang kemudian sampai hamil dan melahirkan juga demikian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia telah bertaubat yang pahala taubatnya seandainya dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah menghapus dosa mereka semua. Saking besarnya pahala taubat. Saya ingin sambungkan kembali ayat ini dengan ayat sebelumnya di mana orang Khawarij mengklaim bahwasanya pelaku dosa besar di neraka selamanya. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa mereka jika memang belum bertobat di dunianya maka mereka tahta masyiatillah terserah apa maunya Allah kalau Allah berkenan mengampuni mereka maka Allah anulir dosanya dan kemudian dimasukkan ke dalam surga tapi kalau Allah tidak berkenan mengampuni dosanya maka dia dimasukkan neraka tidak selamanya ayat ini buktinya berarti ada taubat kalau ada taubat berarti bersih kalau bersih berarti dia kembali tanpa dosa. Dan dipertegas oleh Allah Azza wa Jal pada ayat berikutnya ayat ke berapa nih? 39. Apa kata Allah? Faman taba min ba'di zulmih. Maka barang siapa yang bertaubat setelah kezaliman yang dia lakukan itu, wa aslaha dan memperbaiki diri fa ya yatubu alaih Allah terima taubatnya Allah wa rahim sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi penyayang Nah, kembali lagi kemudian pada ayat ke-40, ayat berikutnya mematahkan argumentasi orang Yahudi, klaim orang Yahudi bahwasanya tidak akan ada yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Dan kalaupun mereka masuk neraka, masuk neraka cukup beberapa hari saja. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Membantah kembali ini berarti bantahan yang keempat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Alam ta'ala annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah kau tahu bahwasanya Allah lah pemilik kekuasaan seluruh langit dan bumi. Allah yang berhak yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah yang berhak untuk mengazab siapa yang Allah sukai, Allah yang ingin, eh, yang Allah inginkan dan Allah mengampuni orang yang Allah mau. Di sini. Ayat ini bersambungan kembali dengan surah An-Nisa ayat ke-48. Masih ingat surah An-Nisa ayat 48? Apaan tuh? Bicara masalah apa ya An-Nisa 48? Masalah nikah apa cerai atau mati? Lupa ya. Padahal itu berkaitan dengan masalah terpenting nomor 001. Urutan terpenting 001. apa itu Syirik, tauhid dan syirik. Apa kata Allah Azza wa Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak berkenan mengampuni dosa syirik. Jika orang itu hidup di dunia belum sempat bertaubat sampai matinya dosa syiriknya dibawa sampai di akhirat maka Allah tidak ampuni. Adapun dosa besar di bawah syirik Allah katakan apa? Wa Dan Allah berkenan untuk mengampuni dosa di bawah syirik bagi yang Allah kehendaki. Kalimat Mayyasha kembali berulang pada surah Al-Maidah ayat ke-40 ini. Apa? Yu'adzibu mayyasha siapa yang Allah maui dan Allah ampuni siapa yang Allah maui. Maka pendosa dosa besar selain syirik itu di bawah kemauan Allah. Itulah yang menekankan benarnya mazhab ahli sunnah wal jamaah dalam menghukumi pendosa besar. Terakhir Allah Azza wa Jalla katakan wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha mampu untuk melakukan apapun. Jadi Allah menghukumi itu tidak berdasarkan uh, sentimen apa sentimen suku sentimen uh, etnis dan sebagainya tidak Allah adil selain Allah juga maha penyayang saudaraku sekalian masih ada waktu kah tiga menit lagi Pertanyaan pertama, apakah korupsi itu juga termasuk pencurian? Karena secara kadar yang eh, apa ini tadi sudah di eh, memenuhi jika tidak tergolong pencurian lalu tergolong apakah korupsi itu? Korupsi termasuk pengambilan harta orang lain tanpa hak dan itu masuk ke dalam kategori umum ya. Saya ingat ada hadis yang pada intinya adalah seorang tidak bisa atau sulit masuk surga hanya karena mengambil sebatang jarum yang bukan haknya. Apakah hal ini berlaku bagi ATK kantor, stapler, paperclip, kertas, kertas bekas yang kita ambil untuk kita gunakan di rumah. Adapun ATK termasuk barang yang habis pakai. Jazakallah khairan. Semoga Allah menyayangi Ustaz dan kita semua jazakallah khair atas doanya. Ya memang ini perlu wara, perlu wara kehati-hatian terhadap suatu yang kemungkinannya dosa dan kadang-kadang kita menganggap sesuatu itu remeh padahal dalam pandangan Allah itu besar. Walhasil ikhwas kalian, karena kehidupan kita di kantor-kantor mungkin sangat uh, susah ya men, uh, eh, menyelia hal-hal seperti itu. Maka tindakan preventif dari awal ya sering-sering berkomunikasi dengan manajemen yang memiliki hak dalam menentukan hak kita dan apa yang bukan hak kita. Kalaupun itu terambil oleh kita apakah kertas atau pulpen, tinta dan sebagainya, maka jangan segan-segan dan jangan bosan-bosan minta dihalalkan. Minta di halalkan. Barangkali itu hal-hal yang sama sekali kita tidak sengaja dan bukan dengan tujuan mengumpulkan harta kan gitu. Orang cuma kertas gitu aja kok. Seberapa sih gitu. Tapi hukumnya dalam pandangan Allah tetap aja itu mengambil hak eh, sesuatu yang bukan hak kita. Kita lanjutkan tanya jawabnya ba'da salatil isya insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sallam wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.